85 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون Bismillahirrahmanirrahim wala tu'jibu lan ojo gawokake kaing sira apa amwaluhum pira-pira bandane munafikun atau munafikin wa auladuhum lan pira-pira anake munafikun innama yuridu angin pestine ngersakake sapa Allahu Gusti Allah ngersakake an yu'adziba ing yen toh nyiksa sapa Allah hum ing munafikun biha kelawan amwaluhum wa auladuhum fit dunya ing dalem dunya wa tashaqa lan yen toh metu takhruja tegese metu apa pusuhum pira-pira ruhe munafikun artinya ruhnya keluar dari jasadnya mati wahum hale utawi munafikun iku kafiruna padha kafir kabeh wala wa idza unzilat lan ing dalem nalikane den turunake apa suratun surat surat bagian dari Al-Qur'an ayat taifatun tegese kumpulane ayat minal Qur'ani sangking Al-Qur'an an kelawan setemene utai kelakuan ai bi an kelawan setemene utai kelakuan iku aminu podo imano sira kabeh billahi kelawan Allah wa podo jihado sira kabeh ma'a rasulihi sertane utusane Allah istakzana ketika diturunkan perintah untuk beriman dan berjihad bersama Rasulullah istadzana mongko nyuwun izin atau meminta izin ka ing sira sapa ulut tauli sapa ulut tauli pira-pira wong kang duweni kesugihan Dawul ghina tegese pira-pira wong kang duweni kekayaan. Orang-orang kaya itu ketika <laughs> diajak jihad malah padha izin. Pateng gelincur kula izin, izin, izin kabeh. Minhum sangking munafikun. Wa lan ngucap sapa ulut tauli, wong-wong sing sugih-sugih niku, dharna dar ninggal ninggalo panjenengan naing kita pun kula ditinggal mawon. Nakun mongko ana sapa ingsun ana iku ma'al qaidina sertane pira-pira wong kang lungguh tegese duduk tidak ikut berperang. Rodu seneng sapa munafikun bi an yakunu kelawan yen toh ana sapa munafikun ana iku ma'al khawalifi sertane pira-pira wong wadon kang ngeri jamak dari khalifah khawalif khalifatun orang perempuan yang ngeri tidak ikut perang jam'u khalifatin utai lafal khawalif iku jamae lafal khalifah beda lagi kalau khalifah ay an-nisa'u tegese piro piro wong wedok alati kang takhallafna ngeri sopo an fil buyuti ing dalem oma orang-orang kaya itu orang kaya yang munafik ya ketika diajak berperang bersama Rasulullah khususnya di perang Tabuk mereka pada minta izin dengan berbagai alasan yang pernah dibahas dalam beberapa ayat yang lalu ada yang alasan panas ada yang alasan e, karena sebentar lagi mau panen di Madinah itu kan tapi orang-orang kaya yang tidak munafik sahabat-sahabat Nabi yang tidak munafik ketika diajak berperang semuanya nyengkuyung sahabat Utsman nyumbang bahkan hartanya nyumbang sampai 100 ekor unta sahabat Abdurrahman bin Auf Abu Bakar Umar semuanya menyumbangkan hartanya untuk berperang tapi orang-orang munafik pada izin yes. mulai notarikan urunan izin <laughs> oh, disuruh berjuang dengan jihad dengan hartanya, dengan jiwanya, mereka pada minta izin untuk tidak ikut, mereka rela kedudukan mereka itu kemudian disamakan dengan para perempuan-perempuan, anak-anak yang memang tidak mau mampu berjihad. Watu bi'alan di napa di wong mana maknanya dilak, dilak niku artinya dicap. Watu bi'alan dicap apa ala kulubihim pira-pira atine munafikin fahum mongko utawi munafikin iku layaf kohuna ora padha ngerti sapa munafikin al khaira ing barang bagus lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim Sudah tadi ayat tadi menceritakan keadaannya orang munafik sekarang orang-orang yang beriman bagaimana? Lakin tetapi ne Rasul utawi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam walladzina lan wong akeh amanu kang podo iman sapa alladzina ma'ahu sertane ar-rasul iku jahadu podo berjihad sapa rasul walladzina amanu bi amwalihim kelawan piro-piro bandane ar-rasul waladina amanu wa anfusihim lan jiwane piro-piro jiwane ar-rasul waladina amanu wa ulaika lan tawi mengkono-mengkono ar-rasul waladina amanu ma'ahu niku wau iku lahum tetep kedue ulaik al khairatu utawi piro-piro kebagusan fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat wa ulai kalan utawi mengkono-mengkono ar-rasul walladzina amanu hum ya ulaik iku al-muflihuna pira piro wong kang bejo ilu po pira piro wong kang bejo ay al-faizuna tegese pira piro wong kang bejo orang-orang mukmin yang ikut berjuang Ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Bejone apa bentuknya dijelaskan dalam ayat berikutnya. A'adda wus nyawisake. A'adda wus nyawisake sopo Allah gusti Allah lahum kedue ar-rasul walladzina amanu. Nyawisake jannatin ing pira-pira taman swarga tajri kang mili mintah tiha sangking ngisore janat apa sing milih an al anharu piro piro kali atau bengawan kholidina hale padha langgeng fiha ing dalem jannat kau tay mengkono-mengkono napa niku a'adda lahum jannat terus kholidina fiha niku disediani surga dan dia langgeng di dalamnya itu iku al fauzu kabegjan al azimu kang agung banget Wajah al mu'adziruna minal a'rabil yu'dhana lahum wa qa'adal ladhina Allah wa rasulah sayusibul ladhina kafaru minhum adzabun alim Wajah alan teko sapa al mu'adziruna pira-pira wong kang padha persaben biyen maknane maknane pira-pira wong kang padha persaben artinya orang-orang yang e, menyampaikan uzur atau apa menyampaikan alasan untuk tidak ikut perang niku bi idghamit ta'i talafal mu'adzirun niku kelawan ngidghamake huruf ta asline iku muqtadirun fil asli ing dalam asale diidghamake huruf tae fil dzali ing dalam huruf dal muqtadirun jadi mu'adzirun ai al mu'tadiruna tegese pira-pira wong kang eh, tompo udur, uzur bimakna al ma'dzurina kelawan maknane pira-pira wong kang diuzurake wa quri'a alan diwaca apa al ma'dzurin eh wa quri'a alan diwaca apa al mu'tadirun wa quri'a alan diwaca apa al mu'tadirun bihi kelawan oh, ngene berarti niki asalnya itu mu'adzirun terus aslinya mu'tadirun wa quri'a alan diwaca apa al-mu'adzirun bihi kelawan al mu'tadzirun Ada yang membaca wajah al-mu'adzirun, ada yang membaca juga wajah al mu'tadzirun yang aslinya yang tidak diidhamkan itu. Minal sing dari siapa yang e, orang-orang yang mu'tadirun atau mu'adirun itu minal a'rabi saking pira-pira wong Arab Badui nek wong ben mana Arab Arab nobe yang membedakan antara Arabi dan Arabi minal Arabi saking pira-pira wong Arab bangsa Badui alas ilan Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liu'dzana supaya diidini dana supaya diidini sopolahum al-a'rab atau al-mu'adzirun dana supaya diidini sopolahum al-mu'adzirun fil qu'udi ing dalam lungguh tegese lungguh tidak ikut perang li'udhrihim krono udhure mu'adzirun lah ketika mereka minta izin fa'adina mongko ngidini sapa Kanjeng Nabi lahum marang muadzirun wa qa'atalan lungguh sapa alladzina wong akeh kadhabu kang padha goroh sapa alladzina Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah fi iddi'ail imani ing dalem ngaku-ngakune iman min munafiqil a'rabi sangking pira-pira wong munafike al-a'rab anil maji sangking tumeka lil i'tidari krono ngaturake uzur ada orang yang memang mu'tadirun bener-bener tapi orang-orang yang imannya itu bohong yaitu mereka orang-orang munafik itu mereka datang kepada nabi tapi mereka itu berbohong berdusta kepada Allah dan Rasulullah mengenai iktidarnya itu. Sayusibu bakal mekenani alladzina ing wong akeh kafalu kang podo kafir sapa alladzina minhum sangking muadzirun orang-orang yang kafir yang tadi meminta udur dengan udur yang palsu sopo sing mekenani adabun sekso alimun kang banget ngelarake orang-orang yang meminta izin tidak ikut perang dengan alasan yang tidak e, dibenarkan menurut syariat, mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Tapi ada orang-orang yang memang oleh Allah diizinkan untuk tidak ikut perang. Siapa? Nah, ini yang akan dijelaskan. Laisa ora ana iku ala du'afa ing atase pira-pira wong kang lemah kasuyuhi kaya umpamane pira-pira wong tuwa wala alal mardo lan ora ing atase pira-pira wong kang lara mardo jamae marid kal ama kaya wong kang uta wazamna lan pira-pira wong kang lumpuh zaminun zamna wala alal ladina lan ora ing atase pira-pira wong akeh laya jiduna kang ora padha nemu sapa alladzina ing barang yung fikuna kang menginfakkan sapa alladzina ing ma fil jihad ing dalam jihad apa sing ora ana mau untuk orang lemah, orang sakit, orang yang memang tidak memiliki sesuatu pun untuk diinfakkan dalam berjihad tidak ada bagi mereka apa harajun dosa yang tidak mampu menyumbang kalau memang tidak punya sumbangan sedikit pun karena memang tidak mampu tidak berdosa orang tidak ikut perang karena sakit tidak berdosa. Orang tidak ikut perang karena memang dia orang yang lemah, seperti orang-orang tua, suyuh, para syekh. Syekh itu orang yang tua, orang yang di atas 40 tahun itu dipanggil syekh lugotan ya lugotan tapi syekh juga makna istilah adalah orang-orang yang memang memiliki kelebihan di dalam e, ilmu agama meskipun mungkin umurnya masih muda eh, nah, syekh sapa jenenge Syekh Puji nggak tahu saya itu apa Syekh Luwotan apa Syekh Nawa istilahan, Allah alam. Atau malah kedua-duanya, luwotan, wa istilahan. Eh, wong-wong tua orang melu perang, nggak ikut perang, ndak apa-apa. Orang yang tidak memiliki sedikit pun yang bisa diinfakkan, tidak menyumbang di dalam perang juga tidak apa-apa. Laisa ala alaihim harajun. Ismun tegese dosa fit takhallufi ing dalem ngeri anhu saking al jihad. Boleh tidak ikut jihad orang-orang yang lemah itu. Idza nasahu ing dalem nalikane ma ngarepake bagus sapa niku wau eh ad al-mardha alladzina la yajiduna ma yunfikun lillahi krono Allah wa rasulilan utusane Allah fi hali qu'udhim ing dalem kahanan lungguwe alladzina la yajiduna ma yunfikun bi adamil irjafi kelawan ora enenge napa nggegeri wong mukmin jadi mereka ketika tidak ikut perang itu kemudian tidak di Madinah juga tidak membuat isu-isu yang membuat orang mukmin tuh geger ya. Artinya karena orang munafik kan yang tidak berangkat tuh buat isu. Wah, ini pasukannya Kanjeng Nabi ini kocar kacir ini. Keluarga yang ditinggal kan jadi cemas semuanya itu. Yang yang nggak yang nggak mau berangkat mereka ya sudah tenang saja di rumah nggak usah membuat isu-isu yang mengacaukan masyarakat. watas tasbiti lan ngendon-ngendoni perang. Suramelu malah ngendon-ngendoni. Ora terus wong sing arep orang yang mau berangkat ora usah melu wae izin kaya aku izin. Oleh-oleh. <laughs> Misalnya itu, boleh-boleh izin izin izin. Alah ora usah melu. Ya, ngendon-ngendoni jeneng tasbih Wa taatilan napa eh, ora ngendon-ngendoni taat ma'alal muhsinina ma'alal muhsinin ora ana iku ing ngatasé pira-pira wong kang gawe bagus bidzalika kelawan mengkono-mengkono eh, al irjaf ya adamil irjaf bidzalika kelawan mengkono-mengkono adamil irjaf wa tasbit niku orang yang berbuat baik dengan tidak membuat keresahan dan sebagainya mereka itu tidak dikenai tidak berlaku bagi mereka min sabilin utawi dalan maksudnya apa toriken dalan bil muakhadati kelawan nuntut atau tatrapan zaman dia wallahu ta'ala ku ghafurun dat kang moho ngapura lahum marang muhsinin wallahu ta'ala iku ghafurun dat kang mau paring pengapuran lahum marang al muhsinin rahimun tur dat kang banget welase bihim kelawan muhsinin fit tausiati ing dalem oleh jembarake ing dalem oleh jembarake fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono napa ora anane muakhadzah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ora anane muakhadzah wala alal ladina lan ing atase pira-pira wong akeh idza ma atauka idza ma atauka ing dalem nalikane tumeka sopo alladzina kaeng siro mane niki zaida litahmila krono nopo aweh tunggangan sopo siro hum ing alladzina ma'aka sertane siro ilal ghazwi marang perang wahum utawi alladzina idza ma'atauka niku iku sab'atun ana wong pitu minal ansori saking sahabat ansor wakilalan tidak wake orang itu tadi adalah iku banu mukrinin dari bani e, mukrin artinya ada orang-orang yang tidak terkena dosa tidak ikut perang itu siapa yaitu ada tujuh orang dulu orang ansor dia itu ingin minta kepada Nabi kulonyun diangkut dengan angkutannya yang dimiliki oleh kanjeng Nabi ternyata tumpaane Kanjeng Nabi niku tidak tidak cukup untuk membawa orang-orang itu lah. Akhirnya kan mestinya dia nggak jadi ikut perang. Karena itu maka mereka tidak termasuk orang yang terkena dosa karena dia tidak ikut berperang. Tapi ternyata ketika minta kepada Rasulullah untuk numpang angkutannya tidak bisa, itu pada akhirnya tetap mereka itu dibawa oleh sahabat-sahabat yang lain yang kendaraannya bisa mengangkut mereka. Mungkin karena tidak mampu berjalan dengan lama atau gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Kulta. Ngomong kau ngucap sopa sirola la ajidu ingsun ma ahmilu ma ing barang ahmilu kang iso nung, nunggangake utawa nggawa sapa ingsun kum ing sira kabeh alaihi ngatasé ma ketik orang-orang itu tadi ketika minta diangkut engkau Muhammad kan menjawab la ajidu ma ahmilukum alaih waduh saya ndak punya tumpangan yang bisa membawa kamu semua halun utawi lafal kul tala ajidu ma alaihi iku halun dadi hal tawallau mongko padha mengo sapa alladzina idza ma atauka ngarep jawabun utai lafal tawallau iku dadi jawab jawabu idza iku dadi jawabe syarat idza ma atau niku ai in sorofu tegese padha bubaran sapa alladzina idza ma atau wa ayunuhum utawi pira-pira mripate alladzina idza ma atau iku tafidu napa luber mungkin sing tepat ya mili ya mili tasilu tegese mili apa ayunuhum minat dam'i nyatane saking loh iya sing mili niku rupane loh loh niku napa air mata lil bayani utawi min min ninggone minat dam ini ku baitah makna lil bayan untuk menjelaskan min bayaniyah hazanan krono susah li ajli alla yajidu krono arae yen toh ora nemu sapa alladzina idza ma atau niku ma ing barang yung fikuna kang padha nginfake sapa alladzina ing ma fil jihad ing dalam, jihad. Ada orang yang memang dia tidak berin, tidak mampu berinfak, tidak mampu berberangkat, tapi hatinya itu sebenarnya dia ingin berangkat. Sampai-sampai ketika ingin diangkut oleh Rasulullah, Rasulullah pun tidak bisa. Mereka kemudian membubarkan diri sambil menangis karena mereka tidak punya kesempatan untuk bisa ikut perang. Artinya sama-sama orang tidak berangkat tapi yang dinilai oleh Allah adalah hatinya, hati sing orang ini tadi hatinya sebenarnya ingin ikut perang tapi ternyata situasinya tidak memungkinkan misal eh, apa tunggangannya atau kendaraannya tidak ada, dia sendiri juga mau beli kendaraan tidak ada, sampai mereka pada menangis. Nah, orang-orang yang seperti itu itu tidak termasuk tadi golongannya orang yang munafik. Tapi orang-orang seperti ini termasuk golongannya yang tadi laisa ala du'afa wala alal mardha wala alal ladina dan seterusnya itu tadi yang tidak ada dosa, tidak ada haraj itu. Inna sabilu angin pestine utawi dalane natrapi iku alal ladina ing atase wong akeh tak dinu kang padha amrih idin sapa aladina dina sing paling buri niki ka ing sira fit takhallufing dalem ngeri wa hum mutawi sing paling masih yang paling belakang tadi iku agniau pira-pira wong sugih. Radu padha ridha sapa alladzina bi an yakunu kelawan yen Ono ana sapa alladzina ana iku ma'al khawalifi pira-pira sertane pira-pira wong wedok kang ngeri jamae khalifah tadi wa taba'alan napa ngecap sopo Allah Gusti Allah ala kulubi mengatasi atine alladzina fahum utawi aladina iku la ya'lamuna ora padha weruh sapa alladzina taqaddama wis dhisik taqaddama wis kliwat apa misluhu sepadane niki keterangan yang ayat tadi itu yang tentang orang kaya yang apa itu? Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma rasuli ista'dana ista'danaka ulut tauli minhum. Mirip penjelasannya orang kaya-kaya itu. Jadi memang biasanya orang semakin kaya itu nah diajak perang, diajak berjuang males. Zaman Indonesia perang itu kelihatannya yang perang itu sama lihat dokumen dokumen resmi sing perang wong sing gering-gering <laughs> sing melarat-melarat nih udah gelem maju perang suke-suke udah ora gelem perang uripe enak makanya ada teori ada orang menganalisis orang-orang yang mau jadi teroris itu ternyata menurut sebagian analisis salah satu sebabnya itu adalah orang-orang yang secara ekonomi tidak memiliki kemapanan antara lain mungkin daripada urip susah lebu warga wae kalau <laughs> diiming-imingi sampai mati dipetuk bidadari langsung masuk surga timbang neng timbang neng tuh susah nah, Orang-orang yang sudah mapan itu tidak akan mau susah-susah jadi teroris. Nah, diajak perang saja pada masa Nabi, orang-orang kaya itu sudah malah rodu bi ayyakunu ma'al khawalif. Dia lebih senang kumpul dengan para perempuan yang memang tidak e, mampu untuk berjihad, orang-orang tua. Jadi orang-orang munafik itu mentalnya kemudian mental banci. Eh, mental yang tidak tangguh untuk menghadapi eh, medan perang. Bismillahirrahmanirrahim ya'tadiruna podo gawe alasan sapa alladzina ilaikum marang sira kabeh fitakhallufing dalam ngeri idza raja'tum ing dalem narikani bali sapa sira kabeh Idza raja'tu min dalem nalikane bali sira kabeh ilahi marang alladzina minal ghazwi mulih saka perang kul mongko ngucap sapa sira lahum marang alladzina la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'anallahu min akhbarikum orang kepada orang-orang yang tadi minta izin tidak ikut perang nanti kalau kamu sudah pulang Muhammad katakan kepada mereka la ta'tadiru lan nu'mina lakum la ta'tadiru aja padha gawe alasan sira kabeh lan nu'mina wis ora bakal percaya sapa ingsun lakum marang sira nusaddika tegese ora bakal benerake sapa ingsun kuming sira kabeh qad nabaa temen-temen wis ceritani na ing ingsun sapa Allah Gusti Allah min akhbarikum saking pira-pira ceritane awakmu kabeh aku wis ngerti kelakuanmu iki wis dikabari karo Gusti Allah ai akhbaro tegese paring kabar sapa Allah naeng kita bi ahwalikum kelawan pira-pira kahanan ira kabeh saya sudah tahu semua keadaanmu kamu ini hanya pura-pura ternyata kamu ini ternyata cuma apa cari-cari alasan ya rolan bakal ningalake sapa Allah Gusti Allah amalakum ing amalira kabeh wa rasuluhu lan bakal ningalake sapa uh, rasule Gusti Allah summa turaduna ya ron niki ningali mbok mboten ningalake Artinya Allah dan Rasulnya itu nanti akan melihat amal-amal kamu yang kebohongan-kebohongan kamu itu. Summa turadduna mongko bakal di balai ake kabeh bil ba'si kelawan di tange ake ila alimil ghaibi marang zat kang ngudaneni perkara gaib yaitu Allah wasyahadatilan lan zat kang ngudaleni perkara sing nyata ai Allahi tegese marang Gusti Allah fayunabbiu mongko nceritani sopo Allah kum ing sira kabeh mim bima apa miman bima nggih bima kelawan barang kuntum kang ana sapa sira kabeh ana iku maluna padha nglakoni sira kabeh besok mau diputer semua uh, rekaman video file-file yang kamu apa yang kamu dulu ternyata mengada-ada itu fayunab biukum bima kuntum ta'malun surah iso mungkir nih lihat dulu filenya tanggal sekian kamu mungkir tanggal sekian kamu tidak ikut perang nah sekarang ini sudah semakin membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata terekam terus-menerus terbukti dengan adanya dunia maya. Begitu kita disoting begini ini, wis iso hilang. Mungkin kita meng, menghapus apa? e, status kita, tapi sudah dikopi orang udah udah nggak bakal hilang. Di track lagi nanti bisa ketemu. Makanya sekarang nge ngecek track record orang di zaman yang sudah canggih ini semakin mudah. Biyen limang misalnya tiga tahun yang lalu ngomong apa, saiki ngomong apa, niku wis ketahuan. Oh saiki kok beda omongane misalnya karena situasi politik berubah lalu ternyata omongannya menjadi begini. Padahal dulu begitu Oh, sekarang orang nggak bisa mengelak. Oh, saya enggak. Dulu saya dari dulu begini. Nah, ini filenya ini tuh. Hmm. Ah, apalagi filenya malaikat rokep atid. Nggak bakal kena virus. Ya, itu aman. Nggak bakal kena virus. Fayunab biukum bima kuntum tak ta'malun akan diterangkan tentang apa yang dulu kamu lakukan. Hmm. Bismillah fayujazi mongko bales sapa Allah kuming sira kabeh alaihi ing atase ma ma kuntum tak malun niku. hlifuna bakal supoto sapa munafikun billahi kelawan Allah lakum marang sira kabeh idang qalabtum ing dalem nalikane bali sira kabeh raja'tum tegese bali sira kabeh ilahi marang munafikun minta buka saking tanah tabuk atau perang tabuk innahum stemene utawi munafikun iku ma'dzuruna pira-pira wong kang padha uzur fit takhallufi ing dalem ngeri litu'ridu supaya mengo sapa sira kabeh anhum saking munafikun bitarkil mu'adabat mu'atabati kelawan ninggal nyacat-nyacat wong biyen maknani wong kuno mangklah mangklah niku nyacap-nyacap suruh saya diwaca cara mbiyen ora paham zaman kosakata mangklah niku sudah pernah dengar mangklah apa? mereka itu ketika kanjeng nabi pulang selalu akan menjelaskan alasannya untuk apa agar kanjeng nabi dan orang mukmin itu berpaling dari mereka untuk tidak nyacat-nyacat tadi Faaridu mongko mengo sira kabeh anhum saking munafikin kenapa innahum setemene te munafikin iku rijsun napa uh, eh, awa-awaan kang jember rijsun qadarun tegese jember jember niku kotor kenapa disebut jember li khubthi batinihim krono jembere to kotore atine munafikin. Mungkin wonge resik-resik, kelambine api-api, tapi atine bosok. Al-Qur'an menyebut ridson. Itu ridson itu sesuatu yang kotor yang mestinya dijauhi. Itu berarti mereka itu disebut seperti judi, seperti minuman keras ya kan innamal khomru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaiton kotornya itu seperti itu kamu berpaling dari mereka surah usah diurusi wong ngono mesti kakek ngomong ya kan wa ma'wahu tawi panggonan tetepe munafikun iku jahannamu jahannam jazaan krono dadi piwales Bimaklan kelan barang kanu kang ana sapa munafikun ana iku yaksibuna eh padha nglakoni sapa munafikun yahlifuna padha supata sapa munafikun laku marang sira kabeh litardau supaya ridho sapa sira kabeh anhum ngridhoni anhum saking munafikun radhiya niku uh, eh, mutaatinya dengan huruf jar an maka radhiyallahu anhum wa radu anhu fa in tardo mongko lamun padha ridho sapa sira anhum saking eh fa in tardo mongko lamun ngridani sira anhum marang munafikun fa innallaha mongko temenete allahikulayar Allah iku layar do ora ridho sapa Allah anil kaumil fasikina saking pira saking kaum kang padha fasek-fasek Nah kamu malah meridhoi mereka Allah tidak meridhoi ay anhum tegese marang munafikun wala yang faulan ora manfaati apa ridhokum ridhone awakmu kabeh ma'a suhtillahi sertane bendune Allah. Kalau Allah bendu, Allah tidak ridho, kok kamu ridho, keridhoanmu kepada mereka itu tidak ada manfaatnya. Al-A'rabu tai pira-pira wong Arab bedui ahlul bedui tegese penduduk alasan. Alas asal kata dari alas, penduduk alas, alasan. Iku asad dulu banget apane kufron eh, kekufurane wa nifakon lan kemunafikane min ahlil muduni tenimbang saking penduduk piro-piro kota. Kenapa li ihim krono e, nopo wangkote al-a'rab krono wangkote al-a'rab wa wa ghalzi tibaihim lan krono sebab napa ghal ghaldun niku kasar ya, kasare wateke al arab wa bu'dihim lan krono adoi al arab an simail qur'ani saking oleh ngrungokno al qur'an wa ajdarulan uh, eh, luweh patut wa ajdarulan iku luweh patut aula tegese luweh utama Allah ya'lamu ai bi an la ya'lamu kelawan yen toh ora weruh sapa al a'rab khududama ing pira-pira batese barang angzala kang nurunake ing ma sapa Allah Gusti Allah ala rasuli ngatasé utusané Allah minal ahkami saking biro-biro hukum wasyara'i ilan biro-biro eh, syariat ya. wallahu ta'ala iku alimun dat kang moho ngudaneni biholkihi kelawan makhluke Allah atau ciptaane Allah hakimun turdat kang mawi caksana fi sun'ihi ing dalem kegaweane Allah bihim kelawan kholkihi wa minal a'rabilan ku setengah saking a'rab Arab alasan man utawi wong yatahidu kang alap sapa man ma ing barang yungfiku kang infake sapa man ing ma bisa pilih lain dalam dalane Allah magroman kang napa uh, ma yattakhidhu ma yunfiku wa minal a'rabilan iku setengah saking wong-wong Arab alasan nantai wong yattakhidhu kang ngalap sapa man ma ing barang fiku kang nginfakake sapa man ing ma fisabilillah ing dalem jalane Allah maghroman kelawan tanpa guna goromatan tegese eh, napa matan niku ilang-ilangan wa khusranan lan rugi li annahu kronos temen eta man iku layar jurang arep-arep sapa man sawabahu ing ganjarane man bal yungfiku balik menginfakkan sapa man hu ing ma khaufan krana wedi wa hum man iku banu asadin bani asad wa ghatafana lan bani ghatafan wa yatarabbasu lan napa nunggu ngenteni wa yatarabbasu lan nunggu sapa man yang tadiru kesen nunggu sapa man bikum kelawan sira kabeh adawaira adawaira ing pira-pira napa anyar tekane bilai dawair niku asalnya dairoh putaran maksudnya itu mereka itu menunggu eh, giliran kapan orang-orang mukmin itu terkena celaka dawa iroz zamani tegese piro-piro perputarane zaman antang koliba yen toh dadi kebalik antang koliba yen toh dadi kebalik apa dawa zaman alaikum ing atase sira kabeh fayatakhallasu mongko padha melepaskan diri sapa man ada orang-orang yang e, memberikan sumbangan kepada nabi itu bukan karena dia taat kepada Allah tapi ala wis disumbang wae engko lak nek wis ndek wis do mati kabeh awak dhewe bebas kira-kira alaihim iku tetep ing atase man dairatus utawi niku wau uh, ubengane perkara kang ala bidhammi utawi lafal uh, su niku diwaca kelawan dhamah dairatus sui wal fathilan kelawan diwoco fathah sini dairatus saui ayat duru tegesimu pengopo al adabu adab wal halakulan kerusaan alaihim ingatase man la alaikum ora ingatase atase orang-orang yang mengharapkan agar orang-orang yang beriman itu terkena menurut mereka kan yakin bahwa suatu saat uang Islam kita tetap ciloko. Kita tunggu saja kecelakaan mereka itu. E, ternyata Allah tegaskan enggak kecelakaan itu yang akan cepat lebih cepat mengenai mereka sedangkan orang-orang yang beriman tidak akan terkena dairatus sau niku. Wallahu ta'ala ku kusami undat kang moho midangetake li aqwali ibadihi marang pira-pira ucapane pira-pira kawulane Allah alimun turdat kang moho ngudaneni biafwal biaf alihim kelawan pira-pira penggaweane ibadihi wa minal a'rabi lan iku setengah saking pira-pira wong Arab alasan mantai wong yukminu tapi sebagiannya juga ada yang ber, beriman yu'minu kang iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan hari akhir kajuhainata koyo ahli pedukuan juhainah wa muzainata lan ahli pedukuan muzainah kampung muzainah penapa kali e, kampung juhainah wayat takhidu <clears throat> lan ngalap sopoman man maing barang fiku kang nginfake sopoman ing ma fi sabilillah ing dalam dalane Allah kurubatin ing piro-piro ibadah keparek ing piro-piro ibadah keparek tukor ribu kang marekake opo kurubat hu ing man indallahi ono ngersane Gusti Allah wawasilatan wasilatan lan ing dadi lantaran utawa wasilah ila solawati rasul marang pira-pira dongane rasul da'awatir rasul tegese pira-pira dongane rasul lahu kedue man ala innaha qurbatul lahum ala eling-eling innas temene utawi napa niku nafaqah iman ay nafaqat tahum tekeses temene utawi nafaqah iman iku kurbatun eh, keparek keparek bidhamir ra'i utawi lafal kurbatun diwaca kurub kurubat kelawan dhamah ya. kurubatun wa sukuni halan diwaca kelawan sukune ro kurbatun ana sing maca kurubatun lahum iku tetep kedue man indahu tegese eh, lahum iku tetep kedue man Eh, indahu ala inna kurbatun lahum ketuiman indahu yang dalam sandingi Gusti Allah Khilu bakal manjingake hum ing man sapa Allah Gusti Allah fi rahmati ing dalam rahmate Allah jannatihi maknane rahmat niki jannati tegese suwargane Allah innallaha astamana Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurane li ahli taatihi marang piro-piro wong kang taat marang Allah rahimun tur dat kang maha welas asih bihim kelawan ahli taatihi wasabiquna utawi piro-piro wong kang disi utawa wong kang dingin al awaluna kang padha awal-awal minal muhajirina nyatane saing piro-piro muhajirin wong-wong kang hijrah wal ansori lan piro piro wong ansor wahum utawi as awalun al wong syahida kang hadir sapa badron ing perang badar au jami us-sahabati atau yang dimaksud as awalun itu ada yang mengatakan ahlul badar, ada yang mengatakan jami'us sahabah. Semua sahabat itu disebut sabiqun awalun walladzina lan wong akeh ittabau kang padha manut sapa alladzina hum ing as-sabiqunal awwalun ila yaumil kiamati sampai hari kiamat manut bi ihsanin kelawan gawe bagus fil amali ing dalam uh, eh, amale radhiya monggo ngridani sapa ah wasabiqunal awwalun radhiyai kung ridani sapa Allah Gusti Allah anhum saking as awalun, al bi taatihi kelawan taat marang Allah wa radulan padha ridha sapa as-sabiqun anhu saking Allah bisawabi kelawan ganjarane Gusti Allah itulah makanya sahabat itu sebutannya radhiyallahu an itu ini karena dalam Al-Qur'an disebut والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان iku radhiyallahu anhum wa radu anhu maka menyebut nama sahabat tu biasanya diikuti dengan kalimat radhiyallahu anhu nah orang lain boleh apa enggak ya kalau menurut para ahli uh, hadis dan sebagian ahli tafsir yang mendasarkan pada ayat ini sebutan radhiyallahu anhum itu adalah sebutan penghormatan Gusti Allah kepada as-sabiqunal awalun. Artinya orang-orang yang setelah itu tidak termasuk dalam kelompoknya as-sabiqunal awalun ya tidak apa tidak levelnya untuk disebut sebagai radhiyallahu anhum. Ya meskipun secara bahasa sebenarnya boleh saja mendoakan radhiyallahu an muki-muki Allah meridhoi mereka, tapi kan setiap kata itu kan pasti punya makna bahasa dan punya makna istilah. Memang dalam Eh, penyebutan kata radhiyallahu anhum itu menurut Al-Qur'an ini adalah sebutan penghormatan dari Allah kepada as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Karena dengan jasa as al awwalun itu orang-orang setelahnya kemudian bisa mengikuti mereka untuk berbuat baik di dalam e, beribadah, di dalam hidup keseluruhannya itu. Ya makanya jangan main-main ini dengan kata radhiyallahu an ya. menyebut sopono radhiyallahu an ya cuma kadang orang ya apa untuk guyonan <laughs> ini menyebut sopo radhiyallahu an siapa disebut padahal di dalam Al-Quran sekali lagi disebut kata radhiyallahu anhu itu e, kata yang untuk apa penghormatan kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya misalnya kayak Shallallahu Alaihi itu kan secara bahasa artinya mudah-mudahan Allah memberi rahmat Apakah ketika nama sampean disebut boleh disebut sallallahu alaihi wasallam? Ya ndak boleh. Wong itu memang e, secara khusus penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi saja sebutannya kan beda-beda. Nabi Muhammad hanya Nabi Muhammad yang oleh para ulama itu diajarkan kita menyebut begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nabi-nabi lain itu tidak ada Shallallahnya, Isa alaihi salam, Adam alaihi salam. Karena memang secara khusus untuk kanjeng Nabi itu diperintah oleh Allah. Ya yalladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat dan sekaligus salam dalam Al-Quran kayak Nabi Isa, Nabi Musa itu disebut salamun ala Musa wa Harun, salamun alaiya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Hanya salam semuanya. Karena itu para ulama menyebutnya ya Isa alaihissalam, Muhammad apa e, nabi-nabi yang lain juga salam Hanya Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam. Menyebut Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam ya sebenarnya ya boleh saja wong itu mendoakan cuma dalam peristilahan yang sudah disepakati oleh para ulama itu menjadi wagu. Pemenah nama sampean sebut Amir Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, ya secara bahasa sebenarnya kan mendoakan. Uh, karena eh, perintah untuk mendoakan kan juga diberikan kepada orang yang membayar zakat juga diperintahkan oleh Allah wasolli alaihim dan doakanlah dia kita tidak kemudian itu dimaknai lo itu perintah untuk bersolawat kepada orang yang berzakat terus apa namanya Allahumma sholli alaika misalnya yang tidak begitu solli di situ bimakna bahasa artinya Eh, wa sholli alaihi ud'u lahu doakan dia ya bukan kok bacakan apa tadi solawat untuk dia ini bukan jadi ini istilah-istilah itu memang sudah di apa sudah diverifikasi oleh para ulama penyebutan-penyebutan itu yang eh, yang pantas lah yang pantas ya Eh, kalau menyebut kiai-kiai, masayek masayek itu kan biasanya almarhum. Almarhum itu maknanya yang dirahmati. Lo itu secara bahasa menyebut orang lain almarhum, orang hidup sebenarnya kan boleh ya kan? Ah, karena almarhum itu maknanya yang dirahmati. Lo tapi nek sampean nyebut almarhum Pak Jokowi misalnya Wong takon mesti, Lah wis mati. Karena memang istilah almarhum itu dalam adatnya itu, adat bahasanya di Jawa terutama ini sudah dipakai untuk menyebut orang yang mati. Sebenarnya tidak apa-apa, bapak-bapak semuanya almarhumin, ya kan, yang dirahmati oleh Allah itu kan sebenarnya sama saja. Cuma kan karena penggunaan bahasa dalam istilah itu memang punya e, makna-makna e, yang tersendiri. Yang ini harus e, dipahami karena penggunaan kosakata di dalam Al-Qur'an pun juga mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan dalam istilah ahli tafsir itu mengalami perubahan makna semantik, ya, makna semantik kata eh, kafir itu awalnya adalah untuk men, me, kata kafir itu awalnya untuk menyebut lawan dari syukur ya kan makanya dalam ayat adalah in syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna azabi lasyadid karena kafaro itu artinya menutup tapi kemudian kata kafir itu untuk menyebut peristilahan bagi orang-orang yang menutup diri dari menerima keimanan. Itu kan artinya ada perubahan makna. E, kalau orang nggak bersyukur apa terus di ente kafir. Nah, itu secara bahasa mungkin ya, tapi dalam penggunaan istilah itu menjadi tidak tepat ya tapi harus disebut kufur nikmat paling begitu tidak disebut kafir secara mutlak itu itulah penggunaan bahasa itu mengalami uh, perubahan-perubahan ya, termasuk radhiyallahu anhum almarhum terus apalagi itu orang eh, orang-orang sekarang menggunakan orang uh, apa yang baru-baru menggunakan hafizahullah. Ada yang menggunakan istilah atalallahu umrohu. Itu untuk menyebut yang masih hidup. Karena kalau disebut radhiyallahu anhu itu kan orang menjadi kesannya itu wah kok dhuwur banget pangkate kok kaya asabiqunal awalun itu. Ya sebagian orang enggak enggak apa namanya tidak mau menyebut orang selain para sahabat dengan radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim wa a'adda lan nyawisake sapa Allah lahum marang eh niku as awalun Jannatin ing pira-pira taman surga tajri kang mili tahtaha ing dalem sak ngisore jannat apa al-anharu pira-pira bengawan wa fi qiraatin lan niku ing dalem suci qiraah bi ziyadati min eh, kelawan tambahan min maksudnya aat dalam jannatin tajri tambah min tahtihal anhar bukan tahtahal anhar kholidina hale podo langgeng fiha ing dalam jannat abadan ing dalam saklawase Dalika utai mengkono-mengkono A'adda laum jannat dan seterusnya niku iku al fauzu kabegjan al azimu kang agung wa mimman lan iku setengah saking wong haulaku ing dalem uh, kiwa tengenira ya ahlal madinatihe uh, penduduk Madinah marodu eh, kang padha napa marodu niku eh? minal oh wa mimman haulakum terus ya ahlal madinah minal minal minal arabi Ya alal Madinati, he penduduk Madinah. Eh, terus minal Arab wa min ahlil Madinah ngaten nggih. ya Minal Arabi munafikun. Ya ahlal Madinati penduduk Madinah minal Arabi ku setengah sangking Piro-piro wong Arab munafikun utawi piro-piro wong munafik Marodu kang padha napa delarung delarung itu artinya apa eh, keterusan alan nifaki ngatasi kemunafikan eh, laju tegesin netepi sopo munafikun fihi ing dalem nifak wastamarulan nopo nerus-nerus sapa e, eh, munafikun la ta'lamu ora weruh sapa sirahum ing munafikun khitabun utawi napa niku wa mimman haulakum marad maradu alan nifaq la ta'lamuhum niki sing terakhir la ta'lamu ta ta'lamu miku khitabul khitab lin nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dulu adanya orang-orang munafik di sekeliling kamu itu, kamu itu aslinya itu enggak tahu wahai Muhammad. Nahnu utawi kula ingsun Allah iku na'lamu weruh sapa ingsun hum ing munafikun san mu'adzibu mongko bakal nyiksa sapa ingsun hukmi munafikun marrota ini kelawan rong ambalan pertama bil hati kelawan meleh-melehake awil qatli utawa kelawan mateni ning donya diweleh-welehake yaitu rahasia mereka dibuka oleh Allah kepada Kanjeng Nabi atau mereka juga dibunuh atau diperangi oleh Rasulullah fit yang dalam dunia wa adzabil qabri lan kelawan rokok, semua tsumma tuna mongko bakal dibalekake sapa munafikun fil akhirat yang dalam akhirat